karena itu apa namanya eh, dasar-dasar e, sehingga tidak di e, tidak dirinci dengan huruf-huruf yang lainnya ya hanya e, secara sekilas aja bahwasanya fi'il mudhari itu bisa dalam keadaan mansub dan di sini dicontohkan hurufnya lan, ya. Kemudian bahwa fil mudhari juga eh, kadang eh, apa namanya dalam keadaan eh, yang lainnya yaitu dijazmkan. Dan di sini dicontohkan dengan huruf ya dengan contoh huruf lam ya. Padahal eh, apa ada lagi yang lain. Ikhwani fiddin <clears throat> rahimani wa rahimakumullah. Dan kita sudah baca tamrin semua ya. Semua tamrin ini sudah ya. Heeh. Ah, ah. kalau gitu kita akan masuk pada pasal yang berikutnya di mana al-muallif memberikan uh, apa namanya tahapan-tahapan berikutnya yaitu kita masuk ya dengan sub atau dengan fasal ya, atau dengan bab yang baru yakni fi'lul amri ya fi'lul amri atau dengan kata lain fi'il amr ya sering akrab di telinga kita istilahnya fi'il amr maksudnya kata perintah maksudnya adalah kata kerja perintah <clears throat> Kalau al-muallif fi'lul amri huwa ma dalla ala talabi syai'in ya. Ma dalla ala talabi syai'in. Penulis berkata bahwa fi'il amri itu adalah apa-apa yang menunjukkan atas menuntut sesuatu atau meminta sesuatu. Itu fi'il amr. Definisi dasarnya bahwa fi'il amr itu adalah kata apa saja yang menuntut yang menunjukkan atas tuntutan kepada sesuatu. Ya, menuntut misalkan apa namanya e, kemari ya kan gitu ya atau tulis ya atau apa namanya makan ya atau banyak e, kata-kata e, yang lainnya ya kemudian tutup ya atau baca nah itu kan menuntut e, kata kerja yang terkandung dalam fiil tersebut fiil tersebut misalkan baca gitu ya maksudnya adalah pekerja pekerjaan yang dituntut untuk membaca kemudian makan maksudnya orang yang disuruh itu dituntut untuk melakukan perbuatan memakan ya gitu itu definisinya. Madalla ala talabi syai'in. Mislu contohnya Idris ya, Idris. Kemudian izhab. Kalau Idris adalah duduklah. Ya, Idris duduklah. Idhab maksudnya pergilah gitu ya. Jadi ada apa namanya? Eh, terjemahan yang eh, sesuai ya, tidak eh, ya mungkin ada sih bisa pergi gitu ya pergi ya tetapi bisa juga dikatakan pergilah ya pergilah kamu gitu ya atau e, duduk ya atau duduklah kan gitu ya jadi ada istilah ada ada terjemahan lahnya kadang-kadang ya sebagai bahasa yang sopan itu adalah ada ter, ada kata lahnya duduklah pergilah urkud tidurlah ya tidurlah uhruj keluarlah kan gitu ya nah itu secara apa namanya contoh-contoh. Contoh-contohnya banyak kok. Sekarang kalau misalnya kita perhatikan kok bunyinya berbeda. Ada yang ijlis, ada yang idhab, ada yang urkud, ada yang ukhruj, ada yang ifil, ada yang ifal, ada yang uful, ada yang uf, ada yang uful gitu ya. Ada yang ifal, ada yang ifil, ada yang iful apa uful. Jadi ada tiga macam bunyinya itu. Kalau kita perhatikan dari contoh-contohnya itu ada yang ifal dan tidak boleh ada hamzahnya ya, tidak boleh ini tidak boleh ada hamzah ini. Jadi dia kalau untuk fi'il amr sulasi mujarad tidak ada hamzah di sini, tidak ada. Jadi uh, dia wasol, if'al, ada yang if'il. Nah, ini kalau kalau kita perhatian, kalau jeli ini ada yang if'al, ada yang if'il, ada yang uf'ul. Nah, gitu ya. Ada yang uf'ul. Nah, di sini itu bukan asal bunyi ya, bukan tanpa sebab bukan eh, nggak uh, sengaja tetapi itu sengaja itu ada riwayatnya ada asbabnya ya nah maka di sini kita akan masuk kalau kita perhatikan contoh-contohnya itu perlu diketahui bahwasanya wazannya berbeda-beda kalau di, di, di disampaikan atau di, dikatakan wazannya berbeda-beda <clears throat> itu berkait dengan wazan yang sebelumnya wazan sebelumnya apakah fi'il madi ataupun mudore ya Waalaikumsalam. Dan kalau fi'il amr itu itu sangat berkait sekali dengan fi'il mudoreknya. Sangat berkait sekali dengan eh, sebab-sebab uh, uh, dari fi'il mudoreknya. Ya. <clears throat> Baik, di sini uh, fasal berikutnya atau uh, apa uh, pembahasan berikutnya tentang siyahu fi'lil amri. Siagu, ini jamaah daripada sigoh. Sigoh itu adalah bentuk. Ya, jadi bentuk-bentuk kata kerja perintah. Karena tadi ya, bahwasanya bunyinya itu tidak ada ada berbeda-beda. Itu bukan karena asal bunyi atau e, bukan di, tidak disengaja, tapi ini sengaja justru ya dibuat seperti itu. Maka di sini siagu yakni model-model atau bentuk-bentuk ya, pola-pola fi'lul amri. Nah, seperti yang anak katakan bahwa e, fi'l amri itu e, kembali ke tasrif usul ya, tasrif yang istilahi itu berkait sekali dengan fiil fiil mudore. Ya, fiil mudore. Bentuk dari fiil amr itu ada tiga. Yang ke satu, dari fiil mudore yang berwazan yaf'ulu. Ya, yaf'ulu. Ya, yaf'ulu ini kalau dirurut dari fiil madinya, ya imma fa'ala yaf'ulu atau fa'ula yaf'ulu kan gitu ya, ada dua. Yang penting fiil mudorenya wazannya yaf'ulu. Yang perlu dilingkari eh, atau yang perlu di apa diperhatikan di garis atasi yaitu ain fiilnya yang berdomah yang berharokat domah. Jadi kalau yaf'ulu itu pasti fiil mudhari'nya uf'ul. Ya, jadi uf'ul. Itu apa namanya asal usulnya? Asal usulnya dari uf uf'ul atau yaf'ulu gitu ya. Jadi kalau fiil mudhari'nya yang berbunyi uf'ul maka ini e, berasal dari fiil mudhari' yang berwajan yaf ya Yaf'ulu. Nah, di sini kan ada, ada uh, eh, ain fi'ilnya adalah domah. Maka fi'il moderatnya, fi'il amarnya, ain fi'ilnya juga pasti domah. Yaf'ulu uf'ul. Nggak mungkin ya yaf'ulu if'al atau if'il nggak mungkin. Ini apa namanya sudah faidah ini. Kalau ain fi'ilnya domah maka fi'il mudarat fi'il amarnya ain fi'ilnya juga domah. Dan kalau misalnya ain fi'ilnya domah pada fi'il amr itu harokatnya ngikut ya, uf'ul, ngikut domah lagi ya gitu jadi sama nggak bukan bukan iful atau aful tapi uful ya itu itu apa namanya untuk yang uh, apa namanya fil fil amr yang berbunyi uful contoh-contohnya yasjudu usjud yasjudu usjud yaktubu uktub yahruju uhruj yadkhulu udhul. Nah ini yang dari ya maksudnya tambahan dari ana ya. Kemudian roh yarkudu urkud. Nah, gitu. Jadi ini contohnya dua, yasjudu usjud, yaktubu uktub, yadkhulu udkhul, yahruju ukhruj, yarkudu urkud. Ya. Apalagi yang lain banyak. Nanti kita akan uh, lihat dalam uh, apa namanya? E, contoh-contoh contoh -contoh. misalkan dari kamus yang di belakang itu kita lihat misalkan yang wazannya halaman 55 situ ya. Fa'ala yaf'ulu situ. Nasara yansuru berarti fi'il amrnya unsur. Nah, satara yasturu ustur. Nah, itu bisa lihat e, menutupi. Qa'ada yaq'udu uq'ud. Nah, duduk kan? Hasada yahsudu uhsud. Hasad. Sabata yasbutu usbut. Nah gitu. Jadi ini wazan fa'ala yaf'ulu ini semuanya fil amrnya mesti uful. Semuanya di sini. Ya, coba saja ya, misalkan nadhara yanzuru unzur, qatala yaqtulu uqtul, sajada yasjudu usjud, syakara yashkuru ushkur. Kalau yang di sebelahnya ini ini namanya nanti e, masdar ya. Kita akan pelajari di halaman mendatang itu masdar. Nasara yansuru nasron gitu ya. Tapi fi'il mudhari'nya itu dengan wazal yaf'ulu. Abada ya'budu u'bud. Talaba yatlubu utlub. Hadara yahduru uhdur. Kharaja yakhruju ukhruj. Hasala yasulu usul ila akhirih. Sampai toba tobakha yatbahu ya, yatbuhu utbuh. Memasak. Nah, ini contoh-contoh yang berwazan uf'ul dari film mudhari yang berwazan yaf'ulu. Wazan yang kedua yaf'alu. <clears throat> yaf'alu ini fi'il mudhari yang berwazan yaf'alu dari fi'il madi dari fi'il madi imma fa'ala imma fa'ila gitu ya. Yang penting fi'il mudhari'nya yaf'alu maka kalau fi'il mudhari'nya berwajan yaf'alu dengan ain fi'ilnya itu fathah, fi'il amarnya pasti bunyinya apa? If'al. Nah, jadi if'al di sini itu berangkat atau uh, apa namanya berasal dari fi'il mudhari' yang berwajannya yaf'alu. Nah ini ada kesamaan. Ya, jadi sama-sama ain fi'ilnya fathah. Ini juga sama. Ain fi'ilnya dhammah. Kalau fiil mudoreknya berwazan yaf'alu pasti fiil mudorek pasti fiil amrnya berwazan if'al gitu ya contoh yaftahu ya iftah ya ini tidak melihat ke asal uh, tidak melihat kepada fiil fiil madi ya jadi fiil madinya apa saja yang penting fiil mudoreknya falu kan gitu uh, <clears throat> fataha yaftahu iftah ya gitu ya zahaba yadhhabu izhab kan gitu ya Misalkan yang fa'ila misalnya. Yang fa'ila yaf'alu ada enggak? Ada di sini kita lihat misalnya yang fa'ila yaf'alu di halaman berapa contoh e, di kamusnya itu? E, di halaman 58 hamida yahmadu eh ihmad gitu itu ya. Jadi yang berwajan fa'ila itu ketika fi'il amrnya itu juga if'al. Hasami ayas ma'u isma. Ini ada dua Ya, ada dua e, wazan fa'ila yaf'alu dengan fa'ala yaf yaf'alunya. Fa'ala yaf'alu di halaman e, eh, 56 ya. Mana'a yamna'u im imna'. Fataha yaftahu iftah. Nah, qata'a yaqta'u iqta'. Baik, jadi itu pokoknya e, fi'il fi'il amr dengan wazan if'al itu asal muasalnya dari fi'il mudore yang berwazan yaf'alu. Wazan yang ketiga, <clears throat> jadi ada tiga model. Fi'il fi'il amr dengan wazan if'il. Itu ya, yang nomor dua itu. If'il itu asal muasalnya dari fi'il madi eh, fi'il mudore yang berwazan yaf'ilu. Jadi ada kesamaan juga fi'il amr dengan berwazan if'il itu berangkat atau asal muasal dari uh, fi'il mudore yang berwazan yaf if, yaf'ilu lihat ini Nah ini ada kesamaan. Ada kesamaan. Pokoknya lihat patokannya dari uh, fi'il mudore. <clears throat> fi'il mudore ya. <clears throat> Jadi ini sebenarnya sudah langsung ke inti masalah. Kalau kita runut lagi dari uh, tasriful usul yang enam bab itu ya di halaman sebelumnya nah, itu eh, sama saja sebenarnya hanya mengulang kembali ya halaman 9 itu ya misalkan yang fa'ala yaf'ilu fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun maka fi'il apa fa'ala yaf'il eh, fi'il amr fi'il amrnya ya fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun maka fi'il amrnya apa yif'il la taf'il maf'ilun maf'ilun mif'alun fu'ila yif'alu wazan yang keduanya fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun maf'ulun wazan maka fi'il fi'il amrnya eh, berbunyi apa uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun fu'ila yaf'alu. Wajan yang ketiganya fa'ala yaf'alu. Fa'lan fa'ilun maf'ulun wajan, maka fi'il amrnya berwazan if'al, la taf'al, maf'alun maf'alun mif'alun mif'alun fu'ila yuf'alu. Nah itu uh, apa namanya? Itu secara rincinya kembali flashback mengulang mengulang dari tasriful usul, tetapi di sini langsung inti masalah. Jadi uh, ada tiga wajan oh, If if'al if'il dengan uf'ul ya. Adapun yang yaf'ilu kemudian fi'il amarnya if'il contohnya adalah yajlisu. Jalasa yajlisu maka fi'il amarnya ij ijlis. Ya. Kemudian contohnya yang doroba yadribu idrib. Nah, itu bisa kita lihat misalkan di halaman 60 ya. Fa'ila yaf'ilu wazannya adalah maka fi'il amarnya berbazan if'il. Contohnya hasiba yahsibu ihsib. Na'ima yan'imu in'im. Nah, tafiha yadfihu itfih. Ya, itu. Atau di halaman yang e, eh, 53 fa'ala yaf'ilu. Itu malah banyak contohnya. Kasaro yaksiru iksir. Ghosala yaksilu iksil. Nah, itu ya. Nah, itu jadi manfaat kita dari kamus yang belakang itu menerapan, menerapan pada fiil mudore, eh, Ya, fiil amr maksudnya ya. Baik. Sekarang masuk ke jadi tadi ya contoh-contohnya kayak ijlis duduklah, idrib pukullah. Nah, ya, pukullah olehmu satu orang laki-laki. Dan ternyata fi'il amr juga memiliki tasrif. Ya, ini tasrif lugawi maksudnya ya. Maka di sini qala al-muallif fasal berikutnya tasrif fi'il amri. Ya, ini tasrif yang lugawinya, yakni yang berkaitan dengan domir. Dan kalau di fi'il amr itu tidak banyak, tidak sampai 14, tapi diringkas jadi berapa? enam saja. Yang berkaitan dengan orang keberapa? Kedua. Nah, yang diajak bicara. Kalau orang yang e, ketiga atau yang dia mereka dua orang mereka banyak itu nanti jatuhnya atau nanti dibahas ketika amrul goib masuknya di amrul goib di halaman berikutnya nah, itu baru e, baru nanti akan dibahas tapi kalau yang fil amr khusus fil amr itu masuknya pada eh, domir-domir yang mukhotob maka di sini tasrifnya kita baca bersama-sama ya. Tasrifu fi'lil amri artinya perubahan kata kerja perintah ya. Di sini ada enam saja. E, enam di sini ya ini tiga yang untuk muzakkar dan tiga yang muannas. Jadi yang mukhatab sama yang mukhatabah. Kita baca uktub uktuba uktubu. Ya, jangan lupa lam fi'ilnya sukun ya, sukun di sini. Jangan lupa sukun ketika uh, apa orang yang diajak bicaranya satu ya, tapi kalau sudah dua dan tiga lain ya. Uktub, uktuba, uktubu. Uktubi, uktuba, uktubna. Iya, berarti ini kalau uktub berarti wazan fiil amrnya yang mana? Wazan fiilnya fiil amrnya yang mana? Kalau fiil amrnya uktub berarti wazan fiil amrnya yang Oh iya fa'ala ini Yani uktub, yani uf'ul maksudnya ya. Nah, jadi uktub ini uh, memiliki atau sesuai dengan sesuai dengan wazan fil amr yaitu uful maksud saya gitu ya. Nah, jadi ini wazannya uful kan gitu ya. Taib. Kalau artinya uktub artinya tulislah olehmu satu orang laki-laki. Itu secara rinci. Tulislah olehmu satu orang laki-laki. Perbuatannya sudah ada belum? Belum ada ya. Makanya dikatakan fil amr ini madalla ala talabi syai'in fi zamanil mustaqbal pada saat yang berikutnya pekerjaannya belum belum terwujud setelah dia setelah orangnya yang menyuruh itu bicara baru e, perbuatannya itu diwujudkan nah, gitu ya jadi tulislah olehmu satu orang laki-laki kalau uktuba tulislah oleh kalian dua orang laki-laki uktubu tulislah tulislah oleh kalian tiga orang laki-laki atau lebih tulislah sama-sama artinya tulislah tulislah tulislah tapi yang dibicarakannya, yang disam, yang diajak bicaranya jumlahnya beda-beda. Uktubi juga sama, artinya tulislah juga. Ya, tulislah juga. Uktuba juga sama, sama eh, bunyinya sama dengan uh, yang muzakkar uktuba ini ya, mu'anas, uh, eh, musanna ya, yang berjumlah dua. Uktubi tulislah olehmu satu orang perempuan. Uktuba tulislah olehmu eh, oleh kalian berdua perempuan. Uktubna tulislah oleh kalian tiga orang perempuan atau lebih. Nah, bisa di, bisa dihafalkan ya atau bisa diingat-ingat ya. Nah, kalau untuk supaya lebih jelasnya kita masuk ke tamrin. Tamrin di sini sorif, uduhul tasrif. Antum eh, apa namanya? Eh, di tasrif semuanya, komplit ya, enam-enamnya silakan. Uduhul, hmm. udhula, udhulu, hmm. udhuli, udhula, udhulna. Iya, bagus. Jangan lupa ketika domir antunanya jangan panjang, jangan udhulna gitu, salah itu ya tapi pendek oh, udhulna nah, ya barangkali lupa gitu nanti kalau apa namanya e, dibaca panjang artinya berubah hmm, berubah misalkan oh, udhulna gitu ya itu artinya justru masuklah olehmu satu orang laki-laki kepada kami gitu akhirnya jadinya jadi rubah lagi <laughs> kalau oh, udhulna masuklah oleh kalian e, tiga orang perempuan atau lebih tapi kalau udhulna gitu ya misalkan ke apa lupa gitu dibaca panjang justru artinya masuklah oleh kalian satu orang laki-laki kepada kami justru akhirnya. Karena nanya itu sebagai uh, apa namanya domir nasab. Nanti juga akan ada bahwa fil amr itu mutasil bidomiri nasbin pada halaman berikutnya. Nah, jadi dia memungkinkan, memungkinkan untuk bersambung dengan domir nasab. Sangat mungkin sekali. Se Sebagaimana mungkinnya pada fiil amr, eh, fiil mudore, fiil madi yang sebelumnya. Nah, antum mahi eh, ini terjemahannya. Terjemahnya satu orang satu orang. Jadi yang udhul itu apa artinya? Udhul. Hmm. Masuklah. Hmm. Oleh kamu satu orang laki-laki. Iya. Kalau udhula artinya apa? Udhula, eh ini apa ganti ini apa giliran. <laughs> Jadi biar <laughs> ini apa? Masuklah oleh kalian dua orang laki-laki. Iya. Kalau antum udhulu udah udhul. Hmm. Oleh kalian tiga orang laki Iya, udhulu fis silmi kafah kan gitu ya. Hmm. Kalau udhuli Iya, kalau udhula juga Iya, jadi sama-sama bunyinya ufula ufula gitu ya. Kalau terakhir udhulna. Iya, masuklah Eh, kalian uh, semua atau masuklah oleh <laughs> kalian tiga orang perempuan atau lebih taib ya. Jadi artinya insyaallah udah paham insyaallah ya. Nah sekarang antum uh, oh ya dari sini ya. Uh, ukhruj akhir di tasrif semuanya. Ukhruj. Hmm. Hmm. hmm. Iya betul. Nah ini sekarang loncat loncat-loncat saja. Antum akhir misalkan apa artinya ukhruja? Ukhruja. Mm -mm keluarlah hmm. oleh kalian dua orang laki-laki atau laki-laki uh, hanya itu saja atau iya. keluarlah kalian dua orang perempuan iya ya tinggal gini disingkat keluarlah kalian dua orang laki-laki atau perempuan nah gitu jadi supaya dua-duanya kena gitu ya nah kalau misalkan apa namanya anaknya ke antum misalnya keluarlah ke, oleh kalian dua orang perempuan apa bahasa Arabnya Ya, baru. Jadi uh, eh, jemputkannya itu fiilnya satu kan gitu ya. Karena memang uh, baik yang laki-laki atau perempuan ketika ditanya jawabannya itu semua. Tapi kalau ketika ditanya bahasa Arabnya terjemahnya itu uh, apa? dua pilihan, laki atau perempuan. Yang penting keluarlah oleh kalian dua orang, laki atau perempuan. Baik. Anda masih misalnya apa bahasa Arabnya, eh, bahasa nya atau terjemahnya ukhruji. Keluarlah oleh kamu satu orang. Iya, bagus sekali. Sekarang di tasrif yang uh, apa namanya berikutnya idhab ahi idhab Izhab idhaba idhabu mm -mm. Bagus. Iftah antum. Iftah. Iftah. Hmm. Loh, gua langsung iftahna. <laughs> Masa dari anta langsung antuna? <laughs> eh, apa yang uh, antuma dulu. Iftah. Iftah. Loh, nggak ada ba. Ya. Iftaha. Hmm. Iftahu. Iftahu. Mm -mm. Iftahi, iftahat, iftahna. Iya, iftahna. Oh iya, kemudian juga yang perlu diperhatikan ketika uh, apa namanya? fil amr untuk domir yang antum itu ada alifnya gitu, ada alifnya. Jadi itu uh, apa namanya? Uh, tata cara nulisnya ya, ketika apa namanya? Uh, untuk yang domir antum maka ada alifnya. Iftahu gitu ya. Ini kaidah. Nah, jadi harus ada alifnya ini. Ada alifnya ya. Iftahu gitu ya. Kalau yang lain sih nggak masalah. Iftah, iftaha, iftahu. Iftahi, iftaha, iftahna. Iftahna gitu ya. Anda mahi igsil. Igsil artinya mandilah. Hmm. Hmm. Kalau iftah tadi apa artinya? Hmm. Bukan <laughs> itu berarti bukan fil amr Terbuka tuh justru apa namanya Maaf eh, maf'ul bihi ya atau uh, terbuka itu mengandung bukan fi'il amr. Kalau fi'il amrnya bukan seperti itu. Apa artinya? Iftah fataha yaftahu iftah. Atau fatahanya bahasa Arabnya apa? Uh, maksudnya tadi ada kait ada masih ada se, se ini, masih ada kaitan dengan kata terbuka, tapi bukan terbuka artinya. Artinya buka, membuka. Ya, jadi kalau iftah bukalah, iftah, iftahil bab, bukalah pintu. Iftahil kitab, bukalah kitab. Mm. Atau ah, uh, ah, atau lagi iksil. Uh ah, Di tasrif fi'il amr, tasrif yang enam. Iksil. Loh, uh, iksila. Betul. Iksili. Mm -hmm. Mm -mm. Iya betul. Baik. Kita akan mungkin ini perlu perlu pembiasaan. Perlu pembiasaan kita akan mereview lagi, mengulang lagi dari udhul ya sama-sama ya. Udhul, udhula, udhulu. Udhul, udhula, udhulu. Udhuli, udhula, udhulna. Ukhruj, ukhruja, ukhruju. Ukhruj, ukhruja, ukhruju. Ukhruji, ukhruja, ukhrujna. Idhab idhaba idhabu. Idhab idhaba idhabu. Idhabi idhaba idhabna. Idhabi ya. Iftah iftaha iftahu. Iftahi iftaha iftahna. Iftahi iftaha iftahna. Igsil igsila igsilu. Igsil igsila igsilu. Igsili igsila igsilna. itu apa namanya e, tasrif dari fi'il amr. Ada enam ya kaitannya dengan enam. e, kemudian e, itu artinya bisa dikiaskan pada fi'il yang lain ya. Artinya itu cuma contoh saja ya gitu ya. Tapi sekarang e, tamrin dua adalah tugasnya tarjim menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. ha -ha, di sini e, apa namanya dengan kata contohnya uh, kita lihat nanti ya yang pertama adalah is'al. Apa artinya is'al? Berarti antum uh, iya, tanyakanlah olehmu satu orang laki-laki, iya. Tanyakanlah olehmu satu orang laki-laki. Kalau is'ali, yahi, is'ali. Hmm? Betul, iya, tanyakanlah olehmu satu orang perempuan. Is'ali, tanyakanlah, ya. Is'alu Iya, banyak ya. Berarti ini antum. Tanyakanlah oleh kalian satu orang, eh satu orang. Tanyakanlah oleh kalian eh, tiga orang laki-laki atau lebih. Is'alna. Betul. Is'ala. Betul. Hmm. hmm? Bagus. Udah ya. Tanyakanlah oleh kalian dua orang laki-laki atau perempuan. Is'ala gitu ya. Nah ini contohnya adalah kata alu is is'al. Berarti is is'al ini e, dari wazan apa film film mudareknya? Berarti kalau is is'al berarti itu bisa diketahui film mudareknya wazannya apa? alu atau yas'alu. alu mm, karena fi'il sa'ala itu fi'il mudareknya yas'alu. Antum mahi e, ya ber, e, masih gantum ya. oh U'budu. Terjemahnya apa? U'budu. U'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Iya. Beribadah Hmm, beribadahlah. Nggak ada kalau di sini nggak ada mereka-merekaan ya. <laughs> ya apa kalau ini nggak ada nggak ada goib goiban, mukhotab semua. Hmm. Berarti kalau oh, budu, Iya, beribadahlah, beribadahlah oleh kalian tiga orang laki-laki atau lebih ya. Di sini rupanya fiilnya rubah-rubah. Ikroi. Iya, koro yaqra'u ikroi. Kalau ijlisna. Hmm, ijlisna ini uh, fiilnya rubah-rubah. Iya betul, duduklah. Satu, Salah, bukan satu. Kalau satu orang ijlisi. Nah, ini ijlisna. Duduklah. Nah, di sini banyak ini. Anu antunna di sini. Anti, antuma, antunna. Duduklah oleh oleh kalian tiga orang perempuan atau lebih. Ijlisna duduklah kalian tiga orang perempuan atau lebih. Isroba kalau syariba yashrobu itu minum artinya. Nah, minum ya syariba yashrobu artinya minum. Ketika fi'il amarnya isroba ya Iya. Uh betul. Uh Iya gitu ya. Jadi pelakunya itu uh, laki atau perempuan karena wazannya sama. Isroba ini minumlah oleh kalian dua orang laki-laki atau dua orang perempuan betul sekali terakhir ukhruju mm -mm. iya ukhruju ini banyak ya antum baik di sini uh, juga uh, ini salah satu contoh saja ya yang jelas kita ya harus hafal uh, ininya sih apa jumlah orangnya kemudian juga siapa yang dia, diajak bicara intinya uh, kalau kita lihat dari contoh uktub uktuba uktubu itu anta antuma antum ya yang namanya dalam khotab itu anta antuma antum Uktubi, uktuba, uktubna, anti, antuma, antun, antunna. Anak kira ini uh, apa namanya? Uh, apa namanya? mudah karena uh, seperti yang sebelumnya fi'il madi dan fi'il mudore hanya di sini hanya di sini uh, untuk mengamati, hanya untuk sebagai pengamatan lihat pada fi'il madinya itu ada pada fi'il mudore itu ada kaitan. Sehingga membentuk fi'il amr Tamrin tiga tarjim ila lugatil arabiyyati. Kalau tadi tarjim ila lugatil indonesiyati, sekarang tarjim ila lugatil arabiyyati. Hmm. Antum minumlah olehmu satu orang laki-laki. Berarti apa bahasa Arabnya? Isrob. Iya, isrob ya. Ha, minumlah olehmu satu orang laki-laki, bukan usra apa tadi? Iya, pokoknya isrob lah pokoknya ya. If'al. Iya, syaribaya yashrabu isrob. Iya. Antumahi tidurlah kau berdua Iya, urkuda. Di sini tidak disebutkan laki atau perempuan, ya. Ya sudah, sebutkan saja urkuda kan gitu ya. Pergilah kamu sekalian laki-laki. Nah, berarti banyak nih kalau kamu sekalian ya. Apa bahasa Arabnya? Idhabu bagus. Tulislah oleh kamu sekalian perempuan. Berarti banyak nih. Nah, tulislah. Kata banyak tubuh. <laughs> Lupa ya. <laughs> Kata banyak tubuh. <laughs> <laughs> ini bahasa yang sudah apa sih? Sangat ya sangat familiar ini uktu banyak tubuh itu. Eh, iya. eh enggak, ini eh, banyak. Kamu sekalian perempuan banyak. Domirnya antunna berarti. Uh -uh. Uktubna. Ah, jangan panjang nanya ya. Nah, kalau uktubna itu nanti tulislah oleh musatra laki kami <laughs> gitu. Ya, di empat lagi ya tanggung ya. Nah, dengarkanlah olehmu. Ismai perempuan ya satu ya. Berarti Ismai. Bacalah oleh kamu sekalian laki-laki. Iya, -laki. ikra'u, ya ikra'u. Jelaskanlah olehmu laki-laki. Jelaskanlah ini bisa syarahaya e, syaraha yasrahu, is, e, Iya, isrohu, eh, isroh, isroh saja ya. Ha, karena jelaskanlah olehmu laki-laki isroh. Seperti syarah gitu, isroh. Ya, ini jelaskanlah olehmu eh, apa namanya laki-laki isroh jelaskanlah. Kemudian terakhir, mandilah kamu sekalian laki-laki banyak. Mm -mm, mandilah. Ini sebenarnya terulang untuk antum juga tadi. Iya. Iksilu ya betul ya. Ketika antum disuruh mentasrif iksil, iksila, iksilu, iksili, iksila, iksilna. Tapi alhamdulillah kita secara apa namanya? secara sekilas walaupun sebentar kita sudah bisa masuk pada fil amr. Insyaallah berikutnya agak sedikit meningkat yakni meningkat apanya dari sisi kejelian dan juga dari sisi penerjemahannya karena e, judulnya saja itu adalah tasrif fi'il amr al muttasil bi domir nasbin. Jadi fi'il amr itu bisa bersambung dengan domir nasab yang keadaannya menjadi objek atau maf'ul bih. Nah, ya. Nanti kita akan bahas insyaallah e, pada pertemuan mendatang bismillah taala. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa alafu minkum. Uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.